Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Apakah termasuk perpecahan umat Islam? Jawabannya iya. Yang memberitakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat pada hadis wasataftariqu ummati akan berpecah belah umatku itu umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini sunnatullah pada kaum muslimin. Tidak mungkin terelakkan. Tidak mungkin lari daripada perpecahan. Tapi yang paling penting bagaimana kita bisa menyatukan yang bisa disatukan dari kalangan kaum muslimin di atas bimbingan iman dan amal soleh tadi. Barakallahu Nah, di antara sebab lemahnya kaum muslimin ya banyak perpecahan tadi. Di antara sebab sulitnya mencapai kejayaan Islam wal muslimin ya perpecahan tadi masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka barakallahu fikum Apakah benar tahun Hijriah tidak sampai 1500 tahun dan berapakah mencapainya umur umat Islam wallahu a'lam bishawab. saya tidak tahu ini semuanya se untuk mengetahui ilmunya harus datang dari hadis eh, ayat atau hadis dalil yang sahih berita langsung Allah dan Rasulnya kalau sekedar gatuk-gatuk ke gitu ya nyocok-nyocokan kemudian menganalisa dan segala macamnya mohon maaf itu hanya prasangka dan praduga kita nggak ada yang tahu kita nggak ada yang yang jelas eh, umat Islam ini umat yang masih muslim yang punya iman barakallahu fikum akan habis masanya menjelang kiamat menjelang kiamat. Ya, jadi kiamat itu bangkit bukan pada kaum muslimin. Tapi pada orang yang paling jahat, yang paling jelek dari kalangan hamba-hamba Allah. Sebelum kiamat itu diberitakan Nabi kita Muhammad SAW dalam, dalam e, riwayatnya sebelum bangkitnya kiamat akan berhembus angin selembut sutra sewangi misik akan mencabut nyawa siapa saja yang di hatinya ada seberat debu keimanan. Semua akan wafat. Artinya semenjak itu tidak ada lagi yang namanya muslim. Maka yang ada adalah orang-orang yang jahat pada mereka lah dibangkitkannya kiamat. Disebut dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan dalam sabdanya la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah tidak akan bangkit hari kiamat sampai tidak lagi dilafalkan di muka bumi ini lafat Allah Allah lafat Allah saja nggak dilafalkan apalagi yang punya keimanan artinya masa kaum muslimin berhenti sebelum kiamat karena kiamat itu akan bangkit pada syirarul khalq sejelek-jelek makhluk kata Allah eh, kata Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa kita sampaikan dengan ada riwayatnya banyak tapi kalau menetapkan kiamat tahun 2012 kelewatan kemarin udah lima tahun masih ayam-ayam saja dan mengatakan kiamat tahun sekian Allah alam ya kita nggak ada yang tahu ilmunya hanya Allah yang tahu barakallah Rasul nggak tahu mereka Jibril nggak tahu kapan kiamat hanya Allah yang tahu Barakallahu fikum. Ala kulli hal yang begini-begini tidak perlu diungkap di kalangan kaum muslimin, meresahkan umat Islam ya. Ya, sempat geger kemarin kiamat 2012. Wah, pada kalang kabut. Oh, khawatir kiamat. Yang ini belum nikah, yang ini belum bangun rumah, yang ini belum apa. Kalang kabut semua. Ditunggu-tunggu lewat. Tidak ada kiamatnya. Allah musta'an. Kiamat akan terjadi. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan zalim, lalu orang tersebut dikasih hukum kisos atau hukuman had, apakah hukuman tersebut sudah termasuk dari taubatnya? Jawabannya iya. Tapi ingat yang mengeksekusi kisos atau had pemerintah dan penguasa. Yang punya hak untuk menghukum dengan hukum kisos, hukum had, hukum takzir hanya penguasa. Ketika sudah dijatuhkan maka itu merupakan bentuk taubat penghapus, penghapusan dosa bagi orang yang dihukum tadi barakallahu fikum. Allah taala alam bisawab. Ya Apalagi ketika yang yang dihukum tadi itu merasa tahu perbuatannya, meyakini kesalahan dia, insaf dan dia ikhlas dihukum seperti itu. Nah, Barakallahu itu. Ingat ya, yang berhak melakukannya adalah pemerintah penguasa, bukan masyarakat, bukan sipil. Bolehkah kita membunuh semut yang banyak berkeliaran di rumah karena sangat mengganggu? E, kaidahnya di kalangan para ulama diupayakan disingkirkan sebisa mungkin dengan tanpa membunuh. Sebab hukum asal membunuh semut hukumnya haram. Ada beberapa hewan yang nggak boleh dibunuh. Di antaranya adalah semut. Tidak boleh membunuh semut. Sehingga sekuat tenaga, atau sapu, atau gimana gitu, buang keluar, segala macamnya. Ketika nggak memungkinkan dan betul-betul sangat mengganggu, tahu-tahu ngurubuti makanan kita, jajannya kita, lauknya kita, sering begitu terganggu, maka bisa. Yang itu saja yang dibunuh. Barakallahu fikum. Ini di, di, dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Hanya yang yang mengganggu saja, bukan semuanya. Masya Allah Bagaimana menjauhkan anak-anak kita dari merebaknya penyakit LGBT Nah ini penyakit yang mengerikan maka dijaga itu anak-anak kita dengan tarbiyah Islamiyah. Didik mereka dengan akidah yang benar, didik dengan iman yang kokoh, dengan ibadah yang bagus, dan akhlakul karimah. Kenalkan ini bimbingan Islam, perintah-perintah agama, kerjakan, kenalkan. Ini larangan-larangan agama, tinggalkan. Dikasih bekal dengan ilmu agama, tarbiyah Islamiyah. Ketika sudah mulai besar, jangan pakai lama, langsung nikahkan mereka. Zaman now bahaya ya, Pak. <laughs> ini bukan pengaruh LGBT ya, ini pengaruh bahasa ya. Nah, ini opo oh, ada ada bahasa zaman now. Zaman itu bahasa Arab, now bahasa Inggris. Eh, jadi bahasa Indonesia akhirnya. Ada kelas itu. Diamankan. Baik anak putra atau anak putri ketika sudah mencapai usia secara pemerintah diizinkan untuk menikah, segera kamu nikahkan. Barakallahu Itu antisipasi untuk menjaga mereka semua. Yang kedua, jauhkan dari pergaulan dengan anak-anak yang yang nggak beres. Persahabatan, pertemanan sangat mempengaruhi. Barakallahu Allahul musta'an. Itu hanya eh, eh, usahanya orang tua sekuat tenaga selebihnya doa kepada Allah Azza wa Jalla semoga memberikan keselamatan kepada kita dan anak-anak kita dari semua penyakit-penyakit masyarakat yang ada. Wallahul musta'an. Apa hukumnya kunut nazilah ketika pemerintah belum memerintahkan? Ini ada khilaf di kalangan para fukoha. Terkait dengan kunut nazilah apakah harus menunggu pemerintah atau tidak? Ada khilaf di kalangan mereka yang mengatakan tidak perlu ulama yang mengerti ini perkara nazilah ketika para ulama kita mengatakan kunut kunut tidak perlu menunggu SK pemerintah pendapat sebagian e, eh, fukuhat kita pendapat yang lain mengatakan harus dengan SK pemerintah e, para ulama yang mengkaji masalah disampaikan kepada pihak penguasa penguasa yang mengeluarkan SK urut nazilah yang ini lebih menenangkan barakallahu fikum termasuk amal-amal dalam Islam yang dikerjakan dengan izin pemerintah atau menunggu SK pemerintah. kuat itu. Kalau mau dijabarkan semuanya banyak amal-amal yang dikerjakan dengan pemerintah atau dengan izin pemerintah atau diserahkan kepada pemerintah itu eh, cukup banyak. Di antaranya adalah masalah jihad. Jihad dikatakan syar'i kalau jihadnya dengan bendera penguasa atau izin penguasa resmi. Kalau tidak bukan jihad yang yang yang, yang dibenarkan haji bersama dengan penguasa barakallahu Kemudian eh uh, zakat diserahkan kepada pihak penguasa. Kecuali kalau penguasa memberikan izin kepada kepada kaum muslimin untuk menyerahkan zakatnya kepada yang mereka inginkan. Eh, dan juga amal-amal yang lain eh, surat, idain dua hari raya bersama dengan penguasa penetapan satu Ramadan, satu Syawal, eh, satu sepuluh 10 hijjah itu semuanya dengan pemerintah kita para kelompok. Nah, itu dibahas panjang oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. para kelompok. Insyaallah, insyaallah. Bagaimana kiat-kiat men, menuju eh, atau menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini daurah khusus. Daurah rumah tangga ini nggak mungkin disebutkan dengan ringkes panjang dan lebar banyak konsep-konsepnya langsung contoh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kadang dari sabda beliau kadang dari hadis yang menceritakan rumah tangganya beliau panjang alimah munasai Nasai rahimahullah menulis kitab masalah ini setebal ini segini ya itu hanya riwayatnya saja belum disarah panjang loh itu jadi insya Allah di waktu berikutnya disampaikan oleh para aset kita yang ada di sini insya Allah. Barakallahu fikum. <clears throat> Mana yang benar? Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah ataukah meninggal di medan Uhud? Bukan ketika di Uhud itu diisukan Rasul wafat, gitu loh. Saking e, sulitnya kondisi ketika itu, carut marutnya sampai diisukan Rasul wafatnya nggak wafat ketika itu. Beliau wafat ada di dekapan Aisyah. Jadi Aisyah di sini Rasul menghadap ke arah sana di dekapannya Aisyah. Ketika nazak di situ. Bukan di pangkuan, tapi di dekap di, di dekapannya. Bukan e, beliau menghadap begini, beliau menghadap begini. Barakallahu fikum. Beliau meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha bukan di perang Uhud. Tadi itu jangan salah paham, diisukan. Dikarenakan kondisi carut marut, dikarenakan sniper sniper tadi e, melanggar perintahnya Rasulullah SAW, carut marut sudah. Uh, banyak yang meninggal kaum muslimin e, para sahabat. Rasul sampai diisukan wafat. Beliau terluka dan diisukan wafat, tapi tidak wafat ya. Wafatnya di kabarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana cara menyikapi laki-laki yang memiliki sifat seperti perempuan? Karena kan ada di salah satu saudara kita dilatih, dilatih. Caranya dia selalu diajak berinteraksi dengan yang laki-laki. Dia laki-laki kan? Bukan e, punya dua alat kan? Kalau dia laki-laki, asli laki-laki dengan alatnya laki-laki itu. barakalasikum maka dilatih supaya dia interaksinya dengan kaum laki-laki barakallahu -laki. <clears throat> itu terus dilatih ini diajak sama saudara laki-lakinya supaya ke laki-laki terus kumpul sama laki-laki sehingga dia terbiasa dengan sifat kelaki-lakiannya tadi barakallahu ini penting jangan dibiarkan nanti memunculkan ada penyimpangan-penyimpangan e, perilaku berbahaya ya. Masya Allah Pertanyaan tambah banyak ya. Waktunya semakin mepet ini. Bagaimana sikap yang benar terkait dengan masalah ideologi khilafah? Karena ideologi ini sudah dianggap terlarang oleh pemerintah RI. Iya kalau khilafah yang berusaha untuk menjatuhkan kekuasaan yang ada. Ya keliru, itu namanya bukan kekhilafatan pemberontakan penguasa. Yang namanya pemerintah Islam atau khilafah Islamiyah yang ada sekarang ini. Lo kok bingung? Dalam pandangan Islam disebut dengan kekhilafahan kepemimpinan. Ada uh, kepemimpinan skala internasional, ada yang setiap negara. Maka penting untuk disebutkan definisi negara Islam dalam pandangan Islam. Alhamdulillah ya. Dalam pandangan Islam barakallahu fikum yang disampaikan oleh para fuqaha dan para ulama kita, sebuah negara, sebuah bangsa dinyatakan sebagai negara Islam itu ditinjau yang pertama dari jumlah penduduknya. Kalau mayoritasnya adalah muslimin, dikatakan negaranya kaum muslimin. Antum kasih nama negara Islam, kamu kasih nama daulah Islamiyah, itu nama intinya negaranya kaum muslimin yang pertama paham insya ya paham Ikhwan? dipahami yang kedua ditinjau dari sisi barakallahu fikum syiar Islam padanya ketika syiar Islam di sebuah negara itu tampak tampil dengan terang-terangan merata di semua lini dan masyarakatnya. Tidak ada intimidasi, tidak ada penekanan dan yang lain-lainnya. Dengan tenang umat Islam menjalankannya, itu negaranya kaum muslimin. Barakallahu Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdahulu ketika perang memerangi wilayah-wilayah yang ada sebelum perang melaksanakan serangan fajar ditunggu waktu subuh. Ketika subuh kedengaran suara azan, ini muslimin, jangan kamu serang. Kalau nggak kedengaran suara azan, ini wilayah kafir. Serang dengan tiba-tiba. Begitu. Yang namanya azan syiar Islam. Azan syiar Islam. Soal lima waktu syiar Islam. Jumatan syiar Islam. Dua hari raya syiarnya Islam. Haji syiarnya Islam. Ramadan syiarnya Islam. Banyak Ketika dikerjakan dengan tenang, dengan damai, tidak ada kecaman, tidak ada intimidasi, merata di semua tempat, negaranya kaum muslimin. Yang ketiga ditinjau dari sisi penguasanya. Siapa yang memimpin negara itu? Kalau yang memimpin, yang memimpin seorang yang muslim tidak disyaratkan harus bertakwa atau soleh. Yang penting dia muslim, bukan kafir, bukan non muslim. Maka dikatakan itu negara Islam. Walhamdulillahi negaranya antum ini ada pada dia semua kriteria ya? tadi Alhamdulillah ya betul ya Indonesia Raya ini Barakallahu Fikum penduduknya mayoritasnya siapa? kaum muslimin jangan mengatakan 90% dan malah mengalami penyusutan tinggal 70 sekian persen hati-hati nah Barakallahu Fikum tapi masih mayoritas Tayyip Syiar Islam di negara kita, masya Allah, menggelegar. Kerjakan dengan penuh keamanan di mana-mana. Ya, sak kampung itu bisa satu, dua, tiga, tiga musola, satu masjid. Ini azan bersaut-sautan. Salat, masya Allah, luar biasa. Penguasa kita Muslim tidak harus yang soleh, yang bertakwa harus salafi, harus sunnah. Tidak. Muslim kata Rasul muslim walaupun dia zalim walaupun dia banyak kekurangan dan segala macam yang penting dia muslim bukan kafir alhamdulillah bagaimanapun juga dalam pandangan Islam negara Indonesia negaranya kaum muslimin antum kasih nama daulah Islamiyah boleh antum kasih nama negara Islam yang eh, ya boleh sekedar nama secara pandangan Islam tapi nama aslinya adalah Republik Indonesia paham gak? Barakallahu fikum. Kalau udah begini ngapain antum teriak-teriak e, membuat sebuah khilafah baru? Keblinger itu nanya bikin negara dalam negara pemberontakan, separatis namanya itu. Enggak boleh. Difahami insyaallah ya. Nah. Allah taala a'lamu bis-shawab. Banyak banget pertanyaannya ini. Mau tanya Ustaz, apakah boleh mencari untung terlalu banyak dalam jual beli? Ada pembahasan di kalangan para fukoha kita, apakah boleh mencari untung melebihi harga barang, yakni lebih dari 100%. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan boleh. Jawabannya tidak ada satu dalil pun dari ayat atau hadis yang terang tegas menyatakan tidak boleh. Tidak ada. Maka hukum asalnya adalah boleh. Namun ada namunya. Tetapi yang afdal ialah memberi kemudahan-kemudahan kepada kaum muslimin ketika jual beli. Di antara bentuk kemudahannya jangan terlalu banyak ngambil untung. Jangan murni komersil gitu loh. Ada sisi membantunya Paham ya? Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, rahimallahum ra'an samhan idza ishtara, samhan idza ba'a, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seseorang yang toleransi, banyak toleransi memberi kemudahan ketika membeli, ketika menjual dan ketika memutuskan. Jadi sifatnya apa ini? Anjuran. Paham ya? Bukan persyaratan. Itu kembali kepada kelihayan masing-masing orang oh, dan berniaga. Saya misalkan saya jual kacamata, kacamata kacamata anti debu itu loh. Hmm. Saya cari kulaan di sebuah tempat dapat kacamata yang bagus bagus keren keren sepuluh ribuan. Udah saya bawa ke kota Purbalingga tak jual di depan itu di alun Purbalingga itu saya jual dengan harga 50 ribu. Laris. Ih, untungnya berapa Evan? 400 persen. Boleh apa nggak boleh? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Yang afdolnya di memberi kemudahan-kemudahan kepada kaum tidak Nah, semuanya ke harga begitu. Ada seseorang kepingin banget dengan kacamata itu. Harganya berapa, Pak? 50. Kok mahal banget ya diperhatikan. Punya butuh banget sama kacamata ini. Bapak beli kacamata untuk apa? Ya untuk ini mas, untuk supaya mata saya nggak kena debu-debu begini. Ini saya ada banyak sekali kena uh, sakit mata gara-gara gini. Masya Bapak punya uang berapa? Nah itu, uang saya cuma dua puluh ribu. Pilih pak. Nah, ngono loh. Pilih yang mana yang bapak suka? Yang ini. Silakan. Ya jangan rame-rame nanti pada guru kafe orang mulai uan akhirnya itu. Sudah untung sepuluh. toleransi namanya. Dikasih gampang aja lah. Itu yang didoakan rahmat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak murni komersil. Ada sisi-sisi sosial kadang-kadang barakallahu fikum. Hmm, gitu ya. Allah Itu kadang kan banyak antum dapat demikian di ketika, ketika jualan. Nah, tahu-tahu ada anak-anak ngereng eh, ngereng ke bapaknya, ke ibunya, beli ini, beli ini, beli ini. Bapaknya nggak punya duit, ibunya nggak punya duit, menenangkan anaknya supaya jangan beli. Ini perkara sini yang kamu ini perkara bagus. Sakno ya. <laughs> Sini, sini sini gitu. Mau apa nak? Kan gitu. Ya. Itu kacamata itu. Itu apa kacamata? Mana kacamata? Ya kan sering diajak sama bapak naik kendaraan kemana-mana mesti naik, naik motor mata saya perih nggak ada kacamatanya, masya Allah, masya Allah. Silakan pak, lima puluh ribu, <laughs> pura-pura nawarkan barang. Eh, waduh masnya itu mas tidak punya uang mas, punya uang berapa pak? Nah nggak punya uang mas, sama sekali nggak punya uang mas. Eh, ah yang betul aja pak masuk nggak ada, eh, ada ya cuma sepuluh ribu. Ya, sini, eh, ambil sih supaya anaknya nggak nangis pak silakan pak Insya Allah kalau antum niatnya ikhlas membantu sesama dikasih barokah muncul rezeki rezeki yang lain Insya Allah taala barakallahu fiikum tapi nah, sering-sering ya bangkrut menyesuaikan kondisi ketika ada yang betul-betul perlu dibantu bantu gitu ya pak ada kalanya bagi-bagi ada kalanya bagi-bagi barakallahu fiikum Jam dua ya Iwan. Cukup? Apakah diperbolehkan bagi kita membagi-bagi majalah atau tulisan kepada kaum muslimin? Nah, selagi majalahnya majalah yang bagus, para klasikum menyampaikan perkara-perkara ilmiah yang bagus, dibagi-bagi, termasuk bagian dakwah kepada Allah Azza wa Ini lagi. Jangan dibiarkan ini. Masya Allah. Apa apakah boleh mencari nafkah menjadi pemain sepak bola? Masya Allah. Apa hukumnya fanatik kepada orang kafir? Eh, apakah memakai baju bola dan segala macamnya Masya Allah. Fanatik kepada orang kafir yang jago bola kayak ini Dia ngefan banget dengan Ronaldo. Masya Allah. Pokoknya Ronaldo yang paling the best. Nah, gitu ya, the best of player gitu. Masya Allah. Hati-hati itu bukan orang muslim memberikan walak loyalitas kepada non muslim itu dilarang dalam Islam hati-hati wa may yatawallahum minkum wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum Barang siapa yang memberikan walaknya kepada mereka dari kalangan kalian, maka dia termasuk golongan mereka. Walak kita hanya kepada kaum muslimin. Semata-mata uh, kamu pernah lihat dia gocek bolanya kok bagus gitu. Ya seneng gocekannya toh aja. Orangnya kalau oh, ini orang kafir. Barakallahu fikum. Hati-hati ya. Barakallahu fikum. Ini juga termasuk e, fitnah yang mendera banyak pemuda-pemuda Islam. Pikiran mereka itu terkungkung dan terjerat. Ha? Apa ya? Terpenjarakan oleh mereka-mereka ini. Yang sesungguhnya mereka ini bukan kaum muslimin. Kafirin. Barakallahu fikum. Itu yang membahayakan sisi walaknya membahayakan para kuali. Wallahu taala alamu bisawab. <coughs> Naam, saya kira cukup sekian saja apa yang bisa saya utarakan. Khulasahnya adalah untuk menggapai kejayaan Islam wal muslimin itu kembali kepada individu kita masing-masing dengan kita memperbaiki iman, memperbaiki akidah wa tauhid, menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah dengan ibadah kepadanya dengan penuh keikhlasan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing kita ikut andil mencapai kejayaan Islam wal muslimin dengan perbaikan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Azza Wajal memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang salihin, yang mukminin dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Islam wal muslimin kebahagiaan dan kejayaannya.